tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disunnahkan terhadap seluruh umatnya di dalam memasuki waktu subuh atau waktu fajar adalah membaca beberapa adkar zikir-zikir yang datang di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam baik di waktu fajar itu sendiri ataupun di waktu sore hari yang tentunya zikir-zikir tersebut yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki manfaat yang sangat besar terhadap setiap muslim yang mengamalkannya. Maka pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyebutkan salah satu hadis yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacanya sebagai bentuk zikir di waktu pagi ataupun di waktu sore hari. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya. Dan sebagian para ulama kita mensahihkan hadis tersebut dan menguatkannya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam asbahtu ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Asbahtu ala fitratil Islam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tatkala kita memasuki waktu pagi hari, semenjak masuknya waktu salat subuh atau salat fajar, kita mengucapkan asbahtu ala fitratil Islam Ya Allah, aku telah memasuki waktu subuh, waktu pagi di atas fitratul Islam. Di atas kesucian dan kelurusan Islam. Asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas. Yaitu kalimat la ilaha illallah wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan di atas agama kami yaitu agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinul Islam wa ala millati abina Ibrahim dan di atas agama bapak kami yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam hanifan yang beliau adalah merupakan hanif yang lurus yang fitrah muslimah yang muslim wa makana minal musyrikin dan sama sekali beliau tidak tergolong dalam kaum musyrikin Ma'asyiral muslimin jamaah salatil fajar rahimakumullah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita untuk membaca zikir tersebut tatkala kita memasuki waktu pagi hari. Seperti yang kita sedang berada di dalamnya pada saat ini. Walhamdulillah kita mengucapkan asbahtu ala fitratil Islam. Kami Alhamdulillah ya Allah masih di atas fitratul Islam. Fitratul Islam adalah merupakan fitrah bagi seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mundu Nabi Adam alaihi salam ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semenjak mulai manusia yang pertama dari nabi kita Adam alaihi salam sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup dari seluruh para nabi dan rasul. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitratul Islam. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau nyatakan di dalam hadis yang sahih, yuladu bani Adam alal fitrah. Dilahirkan bani Adam anak manusia di muka bumi ini di atas fitrah. Di atas fitrah kesucian dan kelurusan tauhid. Kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan akan tetapi kata Rasulullah, fa'abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang memalingkan dari fitrah kesucian tersebut dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, mengeluarkan dia dari fitrah kesucian Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil fajar rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ikrar kefitrawan tersebut di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan Id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika Allah Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil perjanjian ikrar dari Bani Adam, dari keturunan-keturunannya dan seterusnya atas diri-diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ikrar tersebut kepada Bani Adam setiap yang lahir dan diciptakan Allah di muka bumi ini. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Kata Allah. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab dan mempersaksikan perjanjian yang Allah buat antara diri Allah dengan dirinya. Bala syahidna. Tentu ya Allah, kami persaksikan dan mengikrarkan bahwa engkau adalah Rob, bahwa engkau adalah pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang luar dan yang dalam, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengatur seluruh perkara dan konsekuensi dari semua itu adalah agar kita, agar seluruh manusia ini memurnikan fitrah tersebut di atas kemurnian kesucian ibadah hanya kepadamu ya Allah. Inilah ikrar yang telah diucapkan oleh seluruh Bani Adam yang lahir di muka bumi ini. Sehingga ini adalah sebuah fitrah dan kemudian lahirlah mereka di muka bumi ini dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala sebab-sebab lalu terjadilah kesyirikan terjadilah kekufuran terjadilah kemunafikan terjadi berbagai bentuk kefajiran dan kefasikan melenceng dari fitrah Allah yang telah buat yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri mereka dan mereka pun telah mengikrarkannya. Juga Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam ayatnya yang lain. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada seluruh manusia. Lalu kemudian konsekuensi dari fitrah tersebut. Allah perintahkan untuk memurnikan ibadah itu hanya kepadanya semata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil fajar rahimakumullah. Inilah agama Islam. Itulah dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap seluruh para anbiya war rusul mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua mereka adalah muslimun agama Islam fitratul Islam akan tetapi fitrah Islam itu mulai bergeser dan menyimpang dengan kesyirikan, kekufuran yaitu di awal sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiuna Nuh alaihi salam, nabi kita Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam firman-Nya bahwa awal kesyirikan terjadi di muka bumi ini adalah terjadi pada kaum Nabi Nuh. Sepuluh abad sebelumnya, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada beliau Nabi Nuh, semuanya di atas fitrah tauhid. Di atas millah yang satu, yaitu fitratul Islam, hanifan wama kana minal musyrikin Allah Subhanahu wa taala berfirman kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainahum fima fima hum fihi ikhtalifun fima kanu fihi ikhtalifun adalah dulu manusia kata Allah ummatan wahidah, umat yang satu. Umat yang sama, satu kesatuan di atas fitrah Islam. Lalu Allah mengutus para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya yang memberi berita gembira dan memberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitabnya yang hak untuk memutuskan segala apa yang mereka perselisihkan dalam perkara-perkara mereka. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maaf, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya bahwa 10 abad berlalu mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai awal diutusnya Nabi Nuh semua manusia di atas fitrah Islam di atas kesucian amalan-amalan mereka lalu kemudian terjadi pergeseran terjadi kesyirikan-kesyirikan yaitu diawali oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam mulai mereka beribadah dengan melalui gambar orang-orang soleh lukisan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia dalam rangka mengenang jasa-jasa mereka dibuatkan gambar-gambar lukisannya lalu kemudian mereka beribadah kepada Allah melalui lukisan-lukisan gambar tersebut. Karena mereka adalah orang-orang soleh yang dapat menyampaikan amalan-amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Nuh kesyirikan yang terjadi tersebut. Lalu dengan sebab itu Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. salam kita bisa membaca dan membuka di dalam surah Nuh. Lalu kemudian kita coba untuk membuka tafsir para ulama terhadap surah tersebut. Maka kita akan dapatkan bahwa awal kesyirikan itu terjadi pada kaum Nabi Nuh. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Naam untuk berdakwah kepada kaumnya memberantas segala bentuk kesyirikan tersebut dan mengembalikan manusia kepada fitrah kesuciannya, fitratul Islam. Demikian ikhwani fid ma'asyiral muslimin jamaah salatil fajr rahimakumullah. Asbahtu ala fitratil Islam maka kita bersyukur kepada Allah tatkala kita masih di atas fitrah Islam tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Yakub dan keturunan-keturunan beliau alaihimussalam bahwa mereka semua di atas fitratul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman <coughs> melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyatakan idh qala rabbuhu aslim Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya. Aslim, berislamlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berislam kepada Robku, Rob semesta alam. Demikian pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian beliau mewasiatkan kepada anak keturunannya. Juga Nabi Yakub alaihissalam mewasiatkan kepada anak keturunannya. Ya baniya, wahai anak-anak keturunanku. Inna Allah astofa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih atas kalian agama yang fitrah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian mati melainkan di atas fitrah keislaman kesucian tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang lain. Idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah, Baitullah Al-Haram, bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Allah, Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan dan mengabulkan doa. Lalu keduanya berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail alaihissalam. Jadikan kami berdua sebagai orang yang muslim di atas fitrah. Yang berserah diri hanya kepadamu ya Allah. Dan terhadap anak-anak keturunan kami pula Jadikan mereka sebagai umat yang satu. Ummatan Islam. Ummatan sebagai umat yang Islam. Ummatan muslimatan. Subhanallah. Nabiullah Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam juga mengikrarkan akan fitrah kesucian mereka di atas dinul Islam. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya mengikrarkan dan mendakwakan fitrah kesucian Islam tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan seluruhnya di dalam Al-Qur'an. Kalau demikian halnya, apa makna Islam yang dibawa oleh seluruh para Nabiya yang merupakan fitrah kesucian? Dan apa makna Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari situlah para ulama menjelaskan bahwa Islam itu memiliki dua makna. Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum itulah agama fitrah yang Allah turunkan di muka bumi ini kepada seluruh para nabinya dan menjadi fitrah bagi seluruh umat manusia. Yang bermakna adalah al-istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khuru wal khulusu minasyirki wa ahlihi wal bara'atu minasyirki wa ahli yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata di dalam mentauhidkan Allah dalam memurnikan dan menyendirikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tunduk kepada Allah dalam segala ketaatan dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelaku-pelakunya. Itulah makna Islam, makna fitratul Islam secara umum. Adapun makna fitratul Islam secara khusus adalah dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad ibni Abdullah alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Itulah dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat ikutan yang benar, ikutan yang baik. Dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya yang mulia Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah dinul Islam. Di dalam Firman-Nya yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam kata Allah, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam falan yuqbala min. Maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah. Agama itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di hari kelak di yaumul qiyamah akan menjadi orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi waliyadzubillah. Orang-orang yang merugi naudzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat Jamaah salatil fajr rahimakumullah. Itulah dinul Islam. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan seluruh agama-agama sebelumnya yang menghapus dan menyempurnakan seluruh agama agama sebelumnya para rasul-rasul sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya. Semua telah dihapus oleh Allah dan disempurnakan dengan dinul Islam. Tidak ada lagi yang boleh untuk meyakini dan mengamalkan agama selain daripada dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masih ada meyakini dan mengamalkan din selain daripada dinul Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia akan menjadi merugi di yaumul kiamah baik itu agama Yahudi atau agama Nasrani atau animisme-animisme kepercayaan semua telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah sempurnakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang paling terakhir turun yang menutup kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam suratul Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan atas kalian yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Pada hari ini aku sempurnakan atas kalian agama Islam ini menjadi agama kalian. Dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Aku cukupkan nikmatku, sempurnakan nikmatku juga atas kalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Lalu kemudian kurang lebih 81 malam setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ayat ini turun yaitu pada saat Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang menunaikan hajjatul wada yang dikenal dengan haji perpisahan dalam keadaan beliau wukuf di Arafah di yaumul Jum'ah ba'da salatil asr ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam Naam Yaumul Jum'ah adalah hari yang afdal hari yang utama. Wukuf di Arafah juga adalah tempat yang mustajabah. Waktu yang afdal hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebagian imam ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan riwayat yang disohehkan. Seperti imam al-ajurri rahimahullah bahwa di hari wukufnya kaum muslimin di Arafah Allah Subhanahu wa taala turun di langit bumi di langit yang terendah langit pertama yang paling dekat dengan bumi ini sebagaimana di dalam riwayat Bukhari dan Muslim Allah turun di langit yang terendah pada setiap sulutul lail al-akhir Thuluthul lail al-akhir. Pada setiap sepertiga malam terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun. Lalu mendengarkan doa hamba-hambanya yang bermus bermunajat kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkannya. Maka ayat ini turun. Di saat Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Di Yaumul Jum'ah. Dan setelah solatul asr. Juga waktu ba'da solatil asr adalah waktu yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan menyatakan bahwa ada ayat yang turun pada kalian wahai Umar yang kalau seandainya ayat itu turun pada kami maka kami akan jadikan hari itu sebagai hari besar sebagai hari raya peringatan besar untuk diri-diri kami. Untuk agama kami. Naam, maka Umar bin Khattab menyatakan ayat yang mana yang engkau maksudkan. Lalu kemudian disebutkan ayat Al-Maidah surah Al-Maidah ayat yang ketiga dan beliau Umar bin Khattab menyatakan radhiyallahu taala anhu bahwa Cukuplah. Ayat itu memang turun di omul Jum'ah. Dan hari Jumat adalah hari besarnya kaum muslimin. Hari rayanya kaum muslimin. Yang mereka menegakkan sholat Jum'ah berjamaah sebagai syiar Islam. Naam. Subhanallah. Yahudi pun ternyata mengakui dinul Islam. Mengakui fitrah Islam. Tetapi mereka dipalingkan oleh syaitan untuk melakukan kesyirikan dan lebih memilih Uzair sebagai ibnullah, anaknya Allah. Sehingga mereka berpaling dan melenceng dari fitrah kesucian kemurnian ibadah. Demikian pula kaum Nasara lebih memilih Nabi Isa sebagai ibnullah, sebagai anaknya Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa'ala juga melenceng dari fitrah kesucian Islam. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Sampai kemudian Allah pun mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir karena juga pelencengan fitrah tersebut terjadi pada kaum nabinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu di Jaziratul Arab bertumbuh kembang kembali kesyirikan-kesyirikan yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Yaitu patung dari lima orang-orang soleh yang terdampar di pesisir pantai Jeddah ditemukan kembali oleh Amr ibn Luhai yang kemudian mengambil patung-patung tersebut dan memperbaharuinya lalu kemudian menyuruh manusia untuk menyembahnya untuk beribadah kepadanya terjadilah kesyirikan yang merajalela di jaziratul Arab pada waktu itu maka dengan sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kesyirikan tersebut dan memurnikan kembali fitrah kesucian tauhid. 13 tahun di Mekah sebelum Allah perintahkan untuk menegakkan salat, zakat, puasa dan haji. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan karena sebab fitrah Islam, karena sebab tauhid. Juga tidak akan Allah turunkan kitab-kitab dari langit kalau bukan karena sebab tauhid. Bahkan Allah tidak akan menciptakan surga dan neraka kalau bukan karena tauhid. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan seluruh alam semesta kalau bukan karena fitrah Islam, fitrah tauhid. Semua Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Semua Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan hakikat penciptaan jin dan manusia karena sebab tauhid. Allah tidak akan ciptakan jin dan manusia kalau bukan karena sebab fitrah tersebut. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kalau bukan karena kemurnian ibadah hanya kepada aku. Demikian Allah Subhanahu wa taala terangkan. Maka kita kembali kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Di atas kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bersyukur kepada Allah memasuki waktu subuh masih berada di atas agama Nabi Muhammad, agama Islam yang khusus yang dibawa oleh beliau dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita terlepas dari kesyirikan dari berbagai bentuk-bentuk kesyirikan maka kita bersyukur kepada Allah sebagai taufik dari Allah yang Allah tidak berikan kepada kebanyakan manusia maka demikian pula ketika kita memasuki waktu sore kita menyatakan amsaitu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah adalah dari pribadi saya sendiri